Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai hadis yang dikenal dengan sanad al-ali dan sanad nazil. Sanad ali itu sanad yang tinggi, yang mulia, sanad yang nazil sanad yang rendah. Sudah kita lewati ukurannya rendah atau tingginya itu bukan berarti apa? banyaknya perawi kemudian dia katakan tinggi. Paham ya? Tapi justru wasaid, wasaid itu perantara-perantara yang sampai kepada Rasulullah itu kalau semakin sedikit semakin tinggi sanatnya. Ya enggak kemarin? Semakin sedikit perawi yang menyampaikan hadis itu sampai kepada Rasulullah, belum? Jalur sanatnya itu jalur eh barakallahu fikum periwayatan hadisnya semakin sedikit semakin tinggi sanatnya. Karena apa? Karena kemungkinan besar dia tidak berdusta. Paham belum? Tapi kalau semakin banyak yang menyalurkan, ya? Semakin banyak perawinya yang menjadi wasaid perantara tadi dikemungkinkan khawatir ada yang berdusta di situ. Paham belum? Sehingga dikatakan nazil. Mahum salah? Mahum salah? Dramen? Mahum? Ewa, kita lihat. Qala asy Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Wa hal yalzam min 'uluwis sanad adadan an yakuna asahha min an-nazil? Perhatikan baik-baik. Nah, apakah mengharuskan tingginya sanad dari si jumlah itu mengharuskan bahwasanya apa dia lebih sahih daripada yang nazil? Perhatikan ya, sanad yang tinggi, yang perawinya sedikit, itu apakah mengharuskan lebih sahih daripada sanad yang perawinya banyak jalurnya tadi itu? Nah, jawabannya naqul la yalzam Jawabannya tidak mengharuskan demikian. Li'anna hadzal 'adad al-qalila minar ruwati qad yakunu ruwatu fihi du'afa. Karena jumlah yang sedikit ini dari kalangan perawi, bisa dari perawi-perawi tersebut adalah perawi yang lemah. Jadi ukurannya bukan sedikit banyaknya tapi sikoh ataukah enggak. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, yang jadikan ukuran itu sikoh ataukah tidak. Paham ya? Bukan semata-mata banyak perawinya. Paham belum? Bukan semata-mata sedikitnya perawi yang menjadi apa? perantara sampai kepada Rasulullah, tapi dilihat sikoh atau enggak dia. Kalau sekarang gini, ada hadis eh, banyak perawi di situ menyampaikan sampai kepada Rasulullah, tapi para perawi ini jumlahnya lima, semuanya apa? Sikoh. Jalur yang satunya barakallahu fikum cuman melalui dari tiga tiga perantara, perawi tiga perawi. Tapi tiga ini apa? Dua apa? Semuanya lemah. Sekarang sanad yang ali yang mana? Yang lima atau yang tiga? Yang lima, walaupun banyak tetap yang lima. Karena intinya itu bukan dilihat dari sedikit atau banyaknya, sikoh atau enggak itu loh. Cuman secara globalnya. Kalau lima perantara lima perawi tadi yang apa yang menyampaikan hadis sampai ke Rasulullah tadi lima-limanya itu sikoh. Kemudian ada datang jalur lain tiga, tiga perawi kok semua sikoh. Maka yang tiga ini lebih tinggi. Syaratnya lebih tinggi. Paham belum? Kalau sama-sama sikohnya. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, wa yakunu fil adat al-katsir dan bisa jadi jumlah yang banyak, itu perawi yang jumlahnya banyak. Nah, barakallahu fikum. Arwatu fihi thiqatun asbab. Bisa jadi apa? Para perawi yang nah barakallahu fikum yang banyak tadi itu mereka adalah orang-orang yang thiqah dan juga terpercaya. Sahabat kokoh hafalannya. Fala yalzam min ulul isnad adadan an yakuna al-ali asah. Tidak mengharuskan tingginya sanad dari sisi jumlah, paham ya? Nah, jumlahnya cuma sedikit itu cuma tinggi sanatnya kan. Itu tidak mengharuskan apa? Ayyakunal ali asah. Tidak mengharuskan yang ali yang tinggi tersebut lebih sahih. Kenapa? Ini perlu digaris-digaris ini. Li'anna tibara halir rijal amrun muhim. Dikarenakan menganggap mengetahui keadaan para perawi itu perkara yang penting. Intinya kita harus tahu keadaan para perawi tersebut. Yang sedikit tersebut sikoh atau dhaif. Yang banyak tersebut sikoh atau dhaif. Paham belum? Jadi yang jadi tolak ukur bukan banyak sedikitnya tapi perawi tersebut sikoh ataukah dhaif. Paham belum? Sikoh itu terpercaya, dhaif itu lemah. Mahfum insyaallah? Ya na'am. Yang kedua, ulu sifatin, yaitu tinggi dari sisi sifatnya. Kita lihat maksudnya apa? Wa dzalika bi an yakuna sanadi asbat fil hifdzi wal adalah min as-sanadil akhar. Yaitu dengan bentuk perhatikan baik-baik Rijal sanad, para perawi sanad itu dia apa? lebih asbat, lebih kokoh hafalannya dan juga lebih kokoh nah barakallahu fikum adalahnya dibanding sanad yang lainnya. Ada dua sanad. Sanad A sama sanad B. Sanad A sama sanad apa? B. Sanad A ini nah barakallahu fikum para perawinya mereka lebih apa? Lebih kokoh hafalannya dan lebih kokoh pula apa? adalahnya. Sedangkan sanad yang B Paham ya? Yang A tadi apa Yang Syarat yang A lebih kokoh hafalannya, lebih kokoh adalahnya. Syarat yang B itu lebih rendah. Hafalannya lebih rendah pula apa? Adalahnya. Maka yang syarat Ali yang mana? A atau B? Yang A. Mudah kan? Mudah. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Misalnya contohnya. Idza al haditsu min tariqi adadu rijalihi salasah. Apabila suatu hadis diriwayatkan dari jalur eh, dari jalan yang jumlah perawinya tiga. Berapa jumlah perawinya? Tiga. Warunya yang tariqin akhar kemudian diriwayatkan dari jalan yang lain ada turijan salata. Diriwayatkan dari jalan yang lain, jumlah perawinya juga tiga. Sama-sama apa? Sama-sama apa? Tiga. Sama-sama tiga. Lakin rijal tarik al-awwal ad'afu min rijal tarik as-sani fil hibdi wal adalah. Akan tetapi para perawi jalan yang pertama, jalur yang pertama tadi lebih lemah dibanding para perawi yang ada di jalur yang kedua, jalan yang kedua. Lemah apa apanya? Lemah hafalannya, lemah adalahnya. Fasani bila syak akwa, maka yang kedua tanpa diragukan lagi lebih kuat wa a'la dan lebih tinggi minat tarik al-awwal dari apa? Dari jalan yang pertama. Paham belum? Nah, jadi intinya itu dilihat lagi keadaannya perawi tersebut. Paham belum? Contohnya, barakallahu fiikum antum dapat kabar dekat pom bensin sana, setiap hari pom bensin terus ya. Nah, yang lainnya aja. Nah, barakallahu fiikum, antum dapat kabar, nah bahwasanya dekat stasiun Lempuyangan ada kebakaran. Yang ngabarkan ke antum 10 orang, sembarangan 10 orang. Semua mengatakan eh, di sana itu ada kebakaran dekat stasiun Lempuyangan ada 10 orang. Datang tiga orang mengatakan enggak enggak ada. Itu bohong orang 10 orang itu bohong. Enggak eh, ada dan nggak ada kejadian anak barusan lewat baru nyaksikan langsung nanti enggak ada kebakaran sana yang tiga orang ini ternyata apa yang tiga orang ini ternyata semuanya sikoh yang sepuluh orang tadi semuanya apa kaza pendusta banyak enggak orangnya ya yang sepuluh orang tadi terkalahkan dengan tiga orang yang sikoh ini ternyata dicek lagi enggak ada kebakaran sana cuman ada orang bakar-bakar <laughs> Allah Ustaz beda loh kebakaran orang bakar-bakar Paham ya? Kebakaran rumah kebakaran, ya enggak? Gedung kebakaran. Kalau bakar-bakaran depan rumah. Paham ya? Atau mungkin bakar sampah, bakar-bakar kan? Jadi jangan salah paham, antum menyampaikan ucapan keliru pun keliru juga tanggapannya. Di sana ada kebakaran ternyata cuma orang bakar-bakar. Paham belum antum? na'am <laughs> eh, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Nah. Kita ambil dikit lagi ya biar selesai ya. Eh, na'am. Kita lihat sini. Walau ruwiyal hadis min tariqin fihi arba' rijal. Kalau seandainya ada hadis diriwayatkan di dalamnya terdapat empat perawi. Wa ruwiya min tariqin akhar kemudian diriwayatkan dari jalur yang lain tiga perawi fihi salatu rijal, ada tiga perawi. Lakin at-tariqal awal tapi jalan yang pertama, jalur yang pertama asbatu min at-tariqis tsani, lebih kokoh dari jalur yang kedua. Fil adawal fil adala wal hifd Lebih kokoh adalahnya dan lebih kokoh apa hafalannya dari jalan yang kedua. Fal awal a'la bi'tibari halir ruwat. Maka yang pertama dikatakan apa? Sanatnya lebih tinggi, ditinjau dari keadaan para perawinya. Walaupun yang per, walaupun apa barakallahu fikum, eh, walaupun jumlahnya banyak. Tapi yang dinilai kan bukan jumlahnya banyak, keadaan perawinya. Mahfum Abdurrahman. Ya yakni anal awal a'la ulu sifatin. Yang pertama itu dikatakan sanatnya tinggi, tinggi sifatnya, sifat perawinya. Wasani a'la 'uluwa adadin. Yang kedua memang benar. Lebih tinggi tapi jumlahnya saja gitu loh. Jumlahnya kan empat, satunya kan tiga saja. Nah, kata beliau, fa fi hadil hal ayyuhuma nuqaddim. Nah, dalam keadaan seperti ini mana yang kita lebih dahulukan? Paham ya? Tinggi dari sisi jumlahnya yang kita dahulukan atau tinggi dari sisi sifat perawinya yang kita dahulukan? Kira-kira yang mana? Kita lihat jawabannya saja. Naqul nuqaddim al-awwal wa huwa ulu al-ulu fi sifat ini penting. Jawabannya kita lebih mendahulukan yang pertama, yaitu tinggi dari si sifat perawinya. Jangan mengandalkan banyak perawinya. Sifatnya bagaimana perawi tersebut? Walaupun perawinya misalnya 100 orang perawinya misalkan, tapi kadzabun semuanya, dajjalun misalkan. Nah, barakallahu fiikum. Yang satunya lima perawinya, tapi sikot. sikot asbat. Paham ya? Ngalahkan atau enggak yang lima ini? Ngalahkan yang seratus seperti itu. Kita lihat. Li'anna 'uluwa fi sifah huwa alladhi yu'tamadu 'alaihi fi sihhatil hadis. Dikarenakan tinggi dari sifat dari sisi sifat perawi itu merupakan yang jadikan sandaran patokan hadis itu dikatakan sahih. Li'anna al-'adada qad yakunu mathalan salasatu ruwatin wa kulluhum thiqat. Dikarenakan jumlah itu terkadang bisa jadi sebagai contoh tiga perawi semuanya thiqah. Fayakunul hadis sahihan berarti hadis sahih karena tiga perawi ini thiqah. Wa qad adadu 20 rawiyan. Terkadang bisa jadi sanatnya itu jumlahnya 20 perawi. Perhatikan berapa perawi? Eh, Khalid 20 perawi, lakin kulluhum du'afa, tapi 20 tersebut semuanya dhaif, semuanya kadzab, semuanya dajjal. Paham ya? Dajjal ini kadzab. atau jangan kaget mendengar kok ekstrim sekali dajjal. Nanti kalau antum jumpai kitab Jarh wa Ta'dil, kalau sudah buka-buka sendiri di sana kalau antum akan jumpai nanti para perawi yang mereka al-jahabidah, para cendekiawan, pengkritik hadis. Itu kalau mensifati fulan dajjal itu. Bukan dajjal yang akan datang di akhir zaman bukan. Dajjal itu kan dari kata dajjal, al-kadzib, dajjal kadzab. Belum? Jadi antum bilang wah ini ustaznya ekstrim sekali. Menghukumi perawi aja dibilang dajjal katanya. Paham ya? Itu bukan dari kita ya, bukan dari kantong kami. Antum lihat sendiri nanti di kitab-kitab para ulama mengenai jarak wa ta'dil. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Terkadang dua. Imamun fis sunnah dhaifun hadis. Kalau dalam masalah sunnah dia imam, tapi masalah hadis lemah dia. Ada atau enggak seperti ini? Banyak. Kita lihat di sini. Fala yakunul hadis sahihan, maka yang seperti ini hadis tidak dikatakan sahih. Jadi intinya bukan banyak sedikitnya apa? Nah jumlah perawinya tapi keadaan perawinya itu yang jadikan patokan barometernya. Mahfum salah. Nah, idan fal ulum yang semak qismain. Jika demikian, nah perhatikan baik-baik. Nah, masih ada dikit lagi, jangan ditutup dulu. Allah musta'an. Khair insyaallah. Kita lihat sini. Idan fal ulum yang semak qismain. Jika demikian berarti yang namanya ulu tinggi itu terbagi menjadi dua. Ulu ada tinggi jumlah perawinya wa huwa makana ada adadur rijal aqal. Nah, barakallahu fikum, yaitu selama di dalam hadisnya itu jumlah perawinya sedikit, itu justru apa? Dikatakan tinggi. Yang kedua, ulu sifat, tinggi sifatnya. Mas sifat itu keadaan perawi. Wa huwa makana halur rijali fihi aqwa wa a'la min jihatil hifdzi wal adalah. Yaitu selama di dalam hadis tersebut keadaan para perawinya itu lebih kuat, lebih tinggi ditinjau dari sisi apa? lebih tinggi lebih kuat hafalannya dan adalahnya. Mahfum insyaallah? Ya na'am. Wal mu'allif rahimahullah ta'ala lam yatakallam an uluwis sifah wa inna takallama an uluwil adat. Al mu'allif di sini yaitu Al Imam Al Baiquni rahimahullah, beliau tidak membicarakan mengenai tingginya eh, sifat, sifat perawi, akan tapi beliau berbicara mengenai apa? Nam tingginya jumlah para perawi. Paham belum? Tapi barometernya tadi apa barometernya, Yusa? eh, ulul adat atau ulul sifah? Ulul sifah karena dengan ulul sifah itu akan nampak mana yang dhaif, mana yang sahih. Maaf Allah. Nasallaha as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.